Kita akan masuk mengenalan nama Allah As-Sami' lalu <clears throat> Al-Basir yang Maha mendengar. Karena akal Islam uh, mengimani nama ini sangat penting untuk hati kita. <clears throat> Mengapa demikian? Karena hati kita ini harus selalu diawasi. <coughs> Ketika hati kita merasa diawasi, maka ia akan merasa takut padanya. Ketika hati kita beriman bahwa Allah adalah As-Sami' yang Maha Mendengar, maka ia pun tidak ingin berucap kata-kata yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Allah Subhanahu wa taala mendengar ya semua ucapan manusia walaupun ia ucapkan itu ya sendirian walaupun ia ucapkan itu ya secara rahasia maka Allah Subhanahu wa taala mendengar semuanya <clears throat> maka sehingga ya dengan mengimani nama ini diharapkan hati tersebut menjadi berhati-hati ya di dalam menyampaikan ucapan-ucapan sehingga ia berusaha untuk menjaga lisan dan lisan itu berpengaruh kepada kebaikan hati. <clears throat> Sehingga ia berusaha untuk menjaga lisan dari ucapan gibah, dari menghardik orang lain, dari ia menyakiti orang lain dan yang lainnya. Karena akhir Islam azakumullah wa yakum <clears throat> ya. Lurusnya lisan akan berpengaruh kepada kelurusan hati. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Setiap pagi ya A'dha'ul insan anggota tubuh manusia itu kafirul lisan <clears throat> mereka mewanti-wanti lisan mereka berkata ittaqillah bertakwalah kamu hai lidah ya ini istaqamta istaqamna wa ini wajadta wajajta wajajna apabila kamu lurus kami pun akan lurus dan apabila kamu bengkok kami pun akan bengkok masya Allah berarti ya bengkoknya lisan akan berpengaruh kepada kebengkokan hati. Bengkok eh, lurusnya lisan pun juga akan berpengaruh kepada kelurusan hati. Maka ketika kita beriman akan nama Allah As-Sami' <clears throat> bahwa Allah Maha mendengar ucapan manusia, maka ia tidak ingin berucap kecuali perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama As-Sami' ditunjukkan oleh banyak ayat di antaranya Allah berfirman يا ya ربنا taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman, Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang menjidalmu tentang suaminya dan ia mengadu kepada Allah dan Allah mendengar ya perbincangan kalian berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan makhluknya. Alladzi lahu sam'ul kamilul syamilul mutlaq. Allah mempunyai pendengaran yang sempurna yang mencuk, mencakup segala sesuatu. Yasma'u jami'al aswat ala ikhtilafil alsun wal lughati wal hajat. Allah mendengar seluruh suara ya sesuai dengan perbedaan bahasa sesuai dengan perbedaan kebutuhan la yashghaluhu sam'un an sam'in Allah tidak disibukkan untuk mendengar satu suara dari suara yang lain wa sam'uhu azza wa jalla laisa kasam'i ahadin min Khalqi <clears throat> dan mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengar makhluknya lianna sam' Allah mustaghriqun li jami'il masmu'at la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in daqqa wa khafiya karena pendengaran Allah itu ya mencakup segala sesuatu, segala suara. Semua suara didengar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ter, tidak terluput satupun suara walaupun itu halus walaupun suara itu sangat tersembunyi akan tetapi itu semuanya Allah Maha mendengarnya maka Allah mendengar doa hamba-hambanya Allah pun juga mendengar ya apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya <clears throat> maka hati ketika beriman akan namaan ini ia berusaha untuk meluruskan lidah dan lisannya Nama berikutnya adalah Al-Basir yang maha melihat. Dan pengaruh kepada hati ini pun juga sangat kuat sekali. <clears throat> Ketika hati merasa dirinya diawasi oleh Allah dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu ia akan berusaha bersungguh-sungguh ya untuk tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman <clears throat> Inna Allah ya'lamu ghaiba samawati wal ar Wallahu basirun bima Sesungguhnya Allah mengetahui yang di langit dan di bumi. Dan Allah melihat apa yang lakukan, apa yang kalian lakukan. Maka ya akhi, Allah melihat segala sesuatu. Wa indak wasawur, walaupun itu sangat kecil sekali. Yubsir ma tahtal ardina sab' Allah bisa melihat apa yang ada di bawah ya bumi yang ketujuh. Kama yubsir ma fawqa samawati sab seperti Allah melihat apa yang ada di langit ketujuh. La takhfa alaihi khafiya fil ardi wala fis sama. <clears throat> Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melihatnya. Ya. Allah melihat keadaan para hamba. Allah pun juga melihatnya apa yang mereka lakukan walaupun mereka lakukannya dalam sebuah istana yang sangat kokoh, benteng yang sangat kuat, akan tetapi Allah mengetahuinya ya akhir Islam azakumullah wa iyyakum. Fahaqikun bil abdi alladhi khalaq khilqatullah fi ahsani taq khalaqahu Allah fi ahsani taqwim. Ya wa akramahu bisam'i wal basar wal aql wa arsala ilaihi rusulahu bid-dinil kamil an ya'budallah bidinihi alladhi syara'a liyas'uda fi dunya wa ukhrah <coughs> Maka berhaklah bagi seorang hamba yang Allah ciptakan dengan bentuk yang paling sempurna, yang Allah muliakan dengan pendengaran dan penglihatan dan akal, yang Allah utus kepadanya para rasul, maka berhak seorang hamba untuk bersungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka seorang mukmin yang yakin bahwa Allah itu mendengar, Allah melihat, maka si mukmin ini berusaha untuk ia ya, menjauhi maksiat-maksiat. Sehingga pada waktu itu ya si mukmin ini berhati-hati dalam kehidupannya. <clears throat> Di antara nama Allah juga yaitu Al-Hakim yang maha mempunyai hikmah. Dan ini pengaruhnya kepada ham, kepada hati manusia pun juga sangat dahsyat sekali. Apa itu? Yaitu menimbulkan husnudon kepada Allah Ya, sehingga ia tidak bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seorang hamba meyakini bahwasanya semua perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah yang agung dan bahwasanya Allah tidak sia-sia di dalam melakukan suatu perbuatan. Ia selalu berbaik sangka kepada Allah. <clears throat> ketika ia ditimpa musibah, ia berbaik sangka pasti di baliknya ada hikmah yang agung di balik itu. Al-Hakim yang mempunyai hikmah, yang mem yang bijaksana. Allah Ta'ala berfirman, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah yang apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dia Allah Maha Aziz, lagi, lagi Maha Hakim. Allah juga berfirman, <clears throat> Wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin dan ikuti apa yang diwahyukan kepada engkau dan bersabarlah sampai Allah menghukumi dan dia adalah Allah sebaik-baiknya hakim ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum Allah tabaraka wa ta'ala huwal hakim alladhi la yad, la yadkhulu tadbiru khalalun wala zalal <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim yang peraturannya tidak ada padanya kelemahan. Al-Hakim fi aqwalihi wa af'alihi, yang bijak di dalam perkataan dan perbuatannya. Alladhi yadha'ul asya'a fi mahaliha hikmatihi wa adlihi wa ilmi. <clears throat> dan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tentu dengan hikmah, keadilan dan ilmunya. Iya. Allah tahu siapa yang berhak menjadi kaya. <clears throat> siapa yang berhak menjadi miskin Allah menjadikan si fulan itu kaya dan miskin semua dengan keadilan dan hikmahnya. Ya. Wa huwa subhanahu ahkamul hakimin Alladhi la yajur wa la yadhlim ahadan. Maka Allah Subhanahu wa taala hakim yang paling adil yang tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun hambanya. <clears throat> ya Alladhi la hukma a'dal min wa la qaila asdaq min Alladhi salima lahul hukmu warudda ilahi fihil amru ya di mana tidak ada hukum yang paling adil dari hukum Allah dan tidak ada <clears throat> yang paling selamat dari hukum Allah maka seluruh perkara dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena bagi Allah lah pujian ya di dunia dan di akhirat ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum maka syariat Allah yang paling yang sampai yang paling sempurna hukum Allah adalah yang paling adil. Ya. Siapa yang meyakini bahwa hukum manusia lebih adil daripada hukum Allah, itu karena kekurangan akal dia. <clears throat> Orang yang berakal dan berpikir, dia akan melihat bahwa hukum Allah itu yang paling luar biasa. Ya. Maka akal Islam azakumullah wa iyakum. Ya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hikmah yang agung dan mempunyai peraturan yang luar biasa yang itu semuanya untuk kemaslahatan hamba-hambanya. Maka kita mohon kepada Allah supaya ya dengan mengimani nama Al-Hakim ini kita senantiasa tunduk kepada peraturan-peraturannya. Karena kita yakin bahwa Allah sangat bijak peraturannya, sangat sempurna ya pensyariatannya. Dan semuanya itu adalah untuk kemaslahatan hamba. Semoga yang sedikit ini kita <clears throat> ya bisa memaknainya ya kemudian kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku qali hadza wa billahi taufiq. Nah. nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan Ustaz. Demikianlah ikhwatal Islam azan ya Allah wa yakum materi yang telah kita dengarkan bersama dari pembahasan kita fiqhul qulub yaitu mengenai nama Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir dan juga Al-Hakim yang telah kita simak penjelasannya bersama Ustaz Abu Yahya Badrul Salam LC Hafizallahu taala. Dan untuk selanjutnya ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kami buka si soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya dan juga memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543 ataupun Anda bisa melihat layanan telepon kami di layar kaca Anda. Nama Kota Islam, kami akan angkat yang pertama dari penelpon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Kikin dari Kuningan. Dari Kuningan, Ibu Kikin. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, uh, begini Ustaz, uh, saya di rumah kan itu punya uh, kaligrafi ya, uh, lapad Allah, lapad hmm. Nabi Muhammad itu yang disandingkan, kemudian lapad ayat kursi, lapad al husna. Uh, yang ingin saya tanyakan, boleh tidak Ustaz itu dipajang? Iya. Ya, kalau tidak Tujuannya itu untuk apa, bagaimana? Bu? Ya. Tujuannya dipajang untuk apa, Ibu? Ya, tujuannya hanya uh, eh, Penghias, hiasan ya? saja oh. gitu. Masya Allah. Rasanya indah gitu ya. Ya, terima kasih Bu Kikin. Cukup ya. Ibu Kikin? Ya, itu saja. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ibu, Al-Qur'an, Asmaul Husna bukan untuk hiasan dinding. Akan tetapi ia adalah hiasan hati, Ibu maka hendaknya ya jadikan Al-Qur'an itu menghias hati-hati kita. Ya. Dia kita tempel di mana di dinding nama Allah, tapi kita sendiri tidak peduli dengan nama tersebut. Ya ditempel di dinding Al-Alim yang Maha Tahu. Tapi kemudian kita menonton sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kita tempel di dinding nama Allah ya ya al-ilah ya akan tetapi hati kita kurang ya mengilahkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Maka dari itulah Ibu ya, yang terpenting bagi kita adalah bagaimana supaya hati kita yang dihiasi. Adapun dinding-dinding itu tidak perlu dihiasi dengan apapun. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Aisyah radhiyallahu anha menutup dinding dengan kain. <clears throat> Maka Rasulullah SAW bersabda, Ini lam umar, aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pakaian kepada dinding. Dibiarkan dinding itu, ya seperti itu. Adapun hanya sebatas hiasan, tapi kita tidak memaknainya. Khawatirnya itu menjadi bumerang buat kita nanti pada hari kiamat. Ya, Allah wa'ala. Nah. Ustaz, jazakallah khairan demikian untuk Ibu Kikin, mudah-mudahan dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhtal Islam azani Allah wa iyakum. kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon yang kedua, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ah, Alim, Pak Alim di Tangerang, Ustaz. Pak Ali di Tangerang. Silakan Pak Ali. Iya. Iya, kalau kita habis sholat eh, wajib itu kita tambahkan misalkan doa sebelum doa itu dimulai kita ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam boleh nggak Ustaz? itu saja Pak. Setelah ya, salat, Apa setelah salat apa? Sebelum salat Pak ya? Baik. Maaf, Bapak. Pak Abu Halim. Ya, tadi dibaca setelah salat atau sebelum salat Pak? Sesudah salat ah. doa sebelum doa dimulai setelah zikir, mm -hmm. terus kita sebelum doa kita tuju itu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Salam ya ya Allahumma Salam Muhammad wa ala Muhammad boleh nggak Ustaz? Taib ya. Iya. Cukup Bapak terima kasih Ustaz. banyak Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, Bapak, setiap kali kita berdoa usahakan kita yang pertama muji Allah. Kemudian bersalawat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW ya, melihat seorang laki-laki yang sedang berdoa di dalam sholat. Sementara ia tidak memuji Allah. <clears throat> ia pun juga tidak bersalawat untuk Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa. Ya. Orang ini tergesa-gesa. Ya setelah ia selesai sholat, dipanggilnya oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu berdoa, pujilah Allah Kemudian ia ucapkan salawat untuk Rasul. Lalu kamu minta kepada Allah. Lihat ya, Rasulullah di sini mengajarkan kita. Maka kalau Bapak setelah selesai zikir mau berdoa setelah sholat, silahkan Bapak puji Allah dulu dengan nama-namanya. Ya, kemudian setelah itu bersalawat untuk Rasul, lalu Bapak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Milik Allah lah nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah melalui nama-nama tersebut. Iya. Namun Pak, yang paling utama kita berdoa itu di dalam sholat ketika sujud. Ya. Karena Rasulullah menganjurkan ketika sujud itu untuk memperbanyak doa. Ya, kata Rasulullah SAW, Akrabu ma yakunul abdu min rabbih wa wasajid. Ya, sedekat-dekatnya hamba kepada Allah itu ketika dia sujud. Maka kata beliau apa? Fajtahidu fihi du'a maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa di, di waktu sujud fakominun an yustajaba karena itu lebih dekat untuk diijabah oleh Allah ya demikian pula sebelum salam Rasulullah Alaihi Wasallam menganjurkan untuk memperbanyak berdoa pada waktu itu Allah wa'ala Nah Ustaz, jazakallah khairan. Demikian jawaban untuk Pak Ali di Tangerang mudah-mudahan dapat dipahami dan semoga Allah memudahkan bagi Bapak untuk mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah. Taib kita angkat kembali pertanyaan melalui via telepon yang ketiga. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Dengan siapa Ibu dan di mana? Saya Umuhana, Jakarta. Iya, Umuhana, Silakan Umuhana. Eh, pertanyaan saya, mm-hmm. apakah kita uh, sekeluarga itu bisa masuk surga, Ustadz? Artinya mm-hmm. bisa berkumpul di surga. Mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apabila satu keluarga itu semuanya beriman dan beramal soleh, ibu, maka Allah akan pertemukan nanti di hari kiamat, insya Allah di dalam surga. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat At-Tur Allah berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu imri'in bima kasaba rahin walladzina amanu dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum lalu ia diikuti oleh keturunannya dengan keimanannya tersebut alhaqna bihim dzurriyyatahum kami akan pertemukan mereka semua dengan anak-anaknya dengan keturunan-keturunannya itu. Iya. Mama alatnahu min amalihim min syai' dan kami tidak akan menyanyiakan amalan mereka sedikit pun juga. Masya Allah. Iya. Allah sayang kepada hambanya. Maka Allah pertemukan dia dan anak keturunannya kelak pada hari kiamat di dalam surga. Allahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan demikiannya untuk ilmu hana, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah mudahkan bagi kita dalam mengamalkannya. Tapi untuk berikutnya saya akan angkat pertanyaan melalui via SMS yang sudah masuk dari beberapa pendengar kita. Ustaz mohon dijelaskan bagaimanakah meyakinkan hati kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Agung dan Maha Agung atas kehendaknya. Dari Ridwan di Kediri, silakan Ustaz. Bagaimana meyakinkan hati supaya bahwasanya Allah itu maha agung. Yang pertama, jauhi maksiat. Karena ya akhi, maksiat itu menyebabkan hati kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Coba ya bayangkan bumi yang kita pijak ini sangat besar dan agung sekali. Langit yang tujuh langitnya dengan bintang-bintang di sana sangat besar sekali menunjukkan akan keagungan dan kebesaran penciptanya Allah taala berfirman wasi'a kursiyuhus samawati wal ard kursi Allah meluasi langit dan bumi Rasulullah SAW tidaklah tujuh langit dan tujuh bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti ya apa namanya uh, cincin dibandingkan dengan tanah lapang cincin kalau kita buang ke tanah lapang kecil sekali. Ternyata kursi Allah jauh ya meluasi langit dan bumi. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasnya. Kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang lagi. Masya Allah. Dengan kita melihat makhluk-makhluknya yang sangat besar itu, kita meyakini akan kebesaran penciptanya yang luar biasa. Maka ya maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya untuk memperhatikan penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam sungguh terdapat tanda-tanda bukti-bukti kebesaran Allah, keagungan Allah. Pakai buat siapa? Liulil albab bagi orang-orang yang mau berpikir. Gunakan akal pikiran kita. Pikirkan tentang penciptaan langit dan bumi yang luar biasa itu. Bagaimana ke, ya, ke, kemampuan Allah dalam menciptakan manusia? Ya, sampai detik ini ya, para dokter terus menemukan menemukan hal-hal yang baru dalam tubuh manusia. <coughs> Allah berfirman wa fi anfusikum afala pada diri kamu sendiri, apa kamu tidak melihat akan kebesaran Allah dan keagungannya? Ya. Maka ya akal Islam, azakumullah. Seorang mukmin itu selalu menggunakan akal pikirannya untuk memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Bagaimana ya hujan yang Allah turunkan, bagaimana guntur yang Allah perdengarkan kepada kita. Ya. Lihat juga bagaimana Allah memperlihatkan adabnya tsunami yang melanda dan yang lainnya. Bukankah itu menunjukkan akan keagungannya? Ya, dan kekuasaannya yang luar biasa. Ya, ikhwata Islam azakumullah wa ayakum. Maka ya ketika kita berpikir tentang penciptaan Allah, maka kita akan melihat akan keagungan penciptanya. Kemudian yang ketiga, <clears throat> banyak-banyak bertakarub kepada Allah. Jangan banyak-banyak kita mentadaburi ayat-ayatnya Sebab dengan mentadaburi Al-Quran, ya, membaca ayat-ayat Allah, membaca terjemahannya, ya, melihat bagaimana ayat-ayatnya yang dahsyat begitu, insya Allah itu akan menyebabkan menimbulkan pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka akhi hati yang tidak mengagungkan Allah. Sebab ketika hati tidak mengagungkan Allah, pasti ia akan mengagungkan selain Allah. Na'udzubillah sallallahu alaihi wasallam Nah. Kang Ustaz, jazakallah khairan demikian saja untuk Pak Ridwan di Kediri. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita senantiasa menghubungkan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Nabi kata Islam azan ya Allah wa Untuk berikutnya kami masih angkat pertanyaan melalui pihak SMS dari pendengar kita di Aceh Ustaz dengan Maulid Adami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi anda ingin bertanya, saat Anda jarang saat berjamaah di masjid dikarenakan masjid tersebut senantiasa melakukan sholat setelah sholat berzikir secara beramai-ramai yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Apakah meninggalkan masjid tersebut saya sudah benar atau tidak Ustaz? Mohon dibimbingan dari Ustaz. Selamat ya. Ustaz. Akhi, tetaplah sholat berjamaah. Adapun perbuatan yang perbuatan itu tidak sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak perlu kita ikuti Adapun kemudian hanya karena alasan itu antum tidak mau sholat berjamaah, sebuah kesalahan besar. Karena ya kewajiban kita sebagai setiap muslim untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> panggilan itu berupa adzan. Iya. Apabila seorang buta yang bernama Ibnu Umi Maktum ditanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas maun nida apakah kamu mendengar panggilan adzan Kata Ibnu Maktum, "Na'am." "Iya wahai Rasulullah." Kata Rasulullah, "Fa'ajib." Ya, datanglah. Maka dari itu, ya kita datangi. Kita tetap sholat di belakang mereka. Tapi imamnya begini demi tidak. Ya akhi. Kata Rasulullah, "Yusalluna lakum." Fa'in asabu falakum walahum, wa'in in akhtau falakum alaihim. Mereka akan sholat mengimami kamu. <clears throat> Apabila sholat mereka benar, kamu dapat pahala, mereka dapat pahala. Dan apabila mereka sholatnya salah, kamu dapat pahala mereka yang berdosa. Setelah selesai sholat, ya berzikirlah, kemudian segera pulang. Ya, setelah selesai berzikir sesuai yang sunahkan Nabi SAW. Atau memang kalau memang ya antum misalnya khawatir ya antum tidak ikut hal itu malah menimbulkan sesuatu yang ya aneh dan yang lainnya Mungkin setelah selesai sholat, salam, antum langsung pulang, berzikir di rumah. Tapi kalau antum bisa di situ berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti itu, dan insya Allah pun juga mereka tidak akan peduli sama antum kok insya Allah. Maka pada waktu itu lakukanlah. Iya. Yeah. Allah a'lam. Nah, jazakallah khairan. Demikianlah kata Islam dan jawaban untuk uh, Maulid Adami mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan benar dan tentunya kita berharap pada Allah agar dimudahkan dalam menjalankan sunnah ini. Allahumma amin. Nabi kita Islam azan ya Allah wa yakum masih kami angkat satu pertanyaan dari SMS melanjuti pertanyaan sebelumnya Ustaz dari pendengar kita tentang masalah memasang gambar atau hiasan di dinding. Bagaimana dengan hukumnya? Apakah sama dengan memasang hiasan di dinding sekolah TK dalam tujuan untuk memberikan pembelajaran Ustaz dari Ibu Rita di Aceh. Silakan Ustaz. Kalau memang ternyata di situ ada maslahat, <clears throat> ya, di sana ada maslahat, misalnya di, di, di apa namanya di dinding itu dihias-hias supaya si anak itu moodnya naik <clears throat> dalam pembelajaran dan sehingga pada waktu itu e, memberikan apa suasana yang lebih baik untuk si anak-anak dengan adanya hiasan-hiasan seperti itu dia merasa senang dan yang lainnya sehingga itu lebih membantu dia untuk menuntut ilmu, silahkan. ya karena kaidah mengatakan bahwa sesuatu yang makruh ketika dibutuhkan itu diperbolehkan. Dan apabila itu memang ada maslahat yang lebih besar ya silahkan. Allah alam. Nah, atas jawabannya. Demikian juga untuk Ibu Rita di Aceh. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan untuk berikutnya kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Iya, naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Ahmad Yani dari Riau, Bapak. Ahmad Yani dari Riau. Silakan Pak Ahmad Yani. Ya. Uh, pertanyaan pertama Ustaz, uh, apakah ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Hasan? Siapa Pak? Maaf Pak, mau diulang Pak soal kurang keras. Apakah ada sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Akasah? Sayyidina Akasah. Ukasyah. Ya. Pak ah, Ukasah kali Pak ya. Akasah. Ah, ya Ukasah. Sayyidina Akasah. Hmm. Uh, dia ada maksud arti ayat uh, surah al syaba ayat uh, eh, 13. Surat apa Pak? Yang yang mengatakan jin tunduk kepada Nabi Sulaiman untuk membuat patung-patung dan seterusnya. Hmm. Ah, itu aja Ustaz, terima kasih. Maaf Bapak, mohon Bapak mohon untuk yang nomor dua kurang jelas Pak, bisa diulang kembali. Nomor dua maksud maksud eh, surat As-Saba ayat 13. Surat As-Saba ayat 13, heeh. Uh, bahwa jin tunduk kepada Sulaiman. Ah, jin kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Hmm? Uh, untuk membuat patung-patung dan seterusnya gitu. Ah, uh, saya hafal ya. Oh, ya. Ah. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Itu saja, Pak. Cukup? Ya, itu saja. Ya. Terima kasih. Oh, ya. Ya, silakan. Pak. Surat apa? Sabah. Asaba ah, ayat 13 ya. Ayat 13. Hmm. Yang pertama, Pak, tentang uh, sahabat Ukasyah. Ada sahabat yang bernama Ukasyah bukan Akasa ya. Tapi Ukasyah, Pak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW mengabarkan tentang di dalam umat Islam akan ada yang masuk surga ya tanpa hisab dan adab dan jumlahnya ada 70 ribu orang. Dan Rasulullah menyebutkan tentang sifat-sifat mereka siapa humul ladina la yastarqun wa yaktawun wa yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. <clears throat> mereka adalah orang yang tidak min, tidak minta dirupiah Mereka juga tidak berobat dengan cara kain. Mereka juga tidak yatatayyarun apa itu yaitu tidak menganggap sial dengan burung. Wa ala rabbihim yatawakkalun dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasha. Lalu Ukasha ini berkata, "Ya Rasulullah, Allah an yudkhilani minhum." <clears throat> Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya Allah masukkan aku salah satu dari mereka. Kata Rasulullah, anta minhum." Kamu salah satunya. Ini menunjukkan bahwa Ukasyah dijamin masuk surga. Kemudian ada seorang sahabat lain yang berdiri dan berkata, doakan aku juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah sabako ya Ukasyah. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Ya. Kenapa Rasulullah mengatakan demikian supaya ya untuk mencegah semua orang akhirnya minta. <clears throat> Ini menunjukkan ada seorang sahabat namanya Ukasyah, ya seorang sahabat yang telah dijamun dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam surga. Adapun yang uh, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba, "Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat." I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyash syakur. <clears throat> di mana ia ya para jin itu ber, ber, bekerja untuk Nabi Sulaiman apa yang ia mau. Ia ya berupa mihrab-mihrab, berupa patung-patung, wajifanin kal jawabi wa kudurir rasya. Apakah berarti itu menunjukkan bolehnya membuat patung? Tentu tidak. Patung maksudnya patung makhluk hidup karena disebut di alam di ayat itu tidak menyebutkan tentang patung makhluk hidup. Ya, Allah hanya mengatakan tamathil, patung-patung saja yang namanya patung itu mencakup ada makhluk patung makhluk hidup, patung biasa, ya. Yang kedua bahwa ya, kalaupun misalnya <clears throat> bahwa itu maksudnya adalah patung makhluk hidup, maka di syariat dalam syariat Islam itu dilarang. Ya. Adapun syariat nabi sebelum kita, maka itu telah dihapus oleh syariat Islam. Rasulullah SAW melarang bahkan melaknat orang-orang yang membuat patung-patung. Ya bahkan kata kata Rasulullah pada hari kiamat nanti patung-patung itu ya akan ikut mengadab orang yang membuatnya sambil dikatakan kepada orang yang membuatnya itu ahyu ma khalaqtum ayo hidupkan apa yang kamu telah ciptakan itu maka ya Bapak <clears throat> kata-kata tamasil di situ patung-patung di situ tidak menunjukkan secara sorih bahwa yang dimaksud patung di situ adalah patung makhluk hidup, Pak. Iya. Yang kedua bahwa kalau misalnya itu adalah patung makhluk hidup, maka dalam syariat kita setelah telah dihapus hukumnya. Karena Rasulullah telah melarangnya. Allahu a'lam. Nah. Ustaz, <clears throat> jazakallah khairan atas jawaban Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan melalui via telepon untuk yang berikutnya. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Barki dari Ciganjur nih. Pak Barki. Iya. Di Ciganjur. Silakan Pak Barki. Mau tanya menyambung pertanyaan ibu-ibu tadi ada <clears throat> dua masalah majang di tembok itu. Mm-hmm. Saya bikin hadis atau makna hadis tapi dengan bahasa Indonesia. Saya bikin besar-besar untuk dipajang di depan rumah atau di ruang tamu dengan maksud supaya orang tahu gitu Terus masalah seperti masalah isbal, masalah gini. Kan kalau tadi ibu itu ada yang banyak untuk mendidik anaknya, ada yang untuk niat hmm. Ah, apa itu ayat, kursi yang nggak ada niatnya gitu. Hmm. Tapi saya ini niatnya teman tamu itu tidak tahu gitu masalah isbal. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, baik. Oke, itu aja ya. Ya, Terima kasih Pak Baki. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, <clears throat> Kalau memang tujuannya untuk mengingatkan, ya, misalnya di ruang tamu ditulis tentang hadis Eh, minum dengan tangan kanan. Supaya si tamu itu ingat bahwa hendaknya kita makan tangan, makan dan minum dengan tangan kanan. Terkadang tamu lupa, ya, dia suka minum dengan tangan kiri. Tapi dengan di kita pajang, mungkin kita merasa malu misalnya ya, untuk menyampaikannya langsung. Tapi kita sengaja pajang aja di situlah. Tujuannya hanya untuk sebatas supaya si tamu ini ingat kepada hal seperti itu. Maka kalau memang di situ ada masalah seperti itu ya silahkan saja Pak. Ya, kalau memang tujuannya adalah untuk mengingatkan ya tetamu kita, mengingatkan anak kita juga ketika si anak itu masuk ke ruang tamu ataupun di suatu ruangan dia baca misalnya tentang apa nam adab-adab makan ataupun yang lainnya supaya ya dari situ mereka pun selalu ingat dan menjaga adab-adab tersebut silahkan saja. Kalau memang di sana ada maslahat yang besar, Allah Nah. nah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Tep, kita angkat berikutnya pertanyaan Malafi telepon kembali ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak suaranya agak dikeraskan Pak. Hmm, saya dengan Andi di Subang Pak. Andi di Subang, Pak Andi. Iya. Ya silakan Pak Andi. Saya ingin menanyakan Pak, saya ada seseorang yang berkeyakinan begini jika kita punya masalah atau di di didatangi oleh dua masalah yang membingungkan gitu hmm. kita bisa minta bantuan jin dengan berminta jin beristihoroh untuk kita hmm. dan kita pun beristihoroh nanti hasilnya di bandingkan oleh istihoroh jin dengan istihoroh kita katanya begitu. Yeah. Apakah itu benar apa adanya? Ah. ya. ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Andi. Ya, silakan Ustaz. Kalau itu benar pasti sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan tidak demikian. Rasulullah SAW mengatakan man idza ahammaul amr apabila seseorang itu ya berkeingin berkeinginan untuk melakukan suatu perbuatan, falyusalli raka'ataini dunal fardhah. Hendaklah ia sholat dua rakaat Ia ya, selain sholat fardu. Kemudian hendaklah ia berdoa dengan doa istikharah yang masyhur ya. <clears throat> Rasulullah tidak menyuruh untuk minta bantuan kepada jin supaya jin itu sholat istikharah. Agian kita tidak tahu apakah dia memang jin, jin muslim atau jin kafir atau jin fasik, kita tidak tahu. Iya dan dikhawatirkan ketika kita minta bantuan kepada para jin. Jin malah menyesatkan diri kita. Allah Ta'ala berfirman, wa ya, annahu kana rijalun minal ins. Ya'udhuna birijalin minal jin, fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada beberapa manusia yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada para jin. Maka para jin itu semakin menambah mereka itu kesusahan demi kesusahan. Maka cukupkan kita berdoa hanya kepada Allah saja, tidak mengharapkan dari jin, tidak mengharapkan dari apa. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kita lang sendiri yang langsung sholat istikharah. Kita sendiri yang langsung apa namanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, <clears throat> sebagian orang ada yang menganggap bahwa ijabahnya sholat istikharah itu melalui mimpi. Ini sebuah kesalahan besar. Ya, ada orang yang sholat istikharah, kemudian menunggu mimpi kok belum ada juga jawaban katanya. Ini jelas ya, tidak pernah ditunjukkan oleh dalil yang sahih. Justru yang ditunjukkan oleh dalil bahkan yang merupakan isi daripada doa istikharah itu bahwa jabahnya itu tandanya apa? Dimudahkan. <clears throat> kan isi istikharah itu doanya apa? Ya Allah, jika perbuatan ini engkau ridhai dan baik untukku di dunia dan di akhiratku. Ya, maka mudahkan ia untukku ya Allah. Ya, kemudian ridhai aku padanya. Nah, berarti ya ijabahnya Allah Subhanahu wa taala dari doa istikharah kita adalah dengan dimudahkan jalan menuju apa yang kita inginkan tersebut. Allahu a'lam. Nah. Jazakallah Demikian jam untuk Pak Andi di Diswa dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan benar dan baik dan semoga Allah memberikan kita untuk mengamalkannya. Nah, kata Islam, kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon yang berikutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari Abu Hafiz Jakarta. Dengan siapa, Man, Pak? Abu Hafiz ya, Jakarta. Ya, Abu Hafiz. Silakan Pak Abu Hafiz ya. Uh, yang mau saya tanya, hmm. saat sholat Idul Adha kemarin Ustaz, ada yang menyelisih pemerintah satu hari lebih cepat. Mm -hmm. Nah, namun karena kesibukan, karena pada saat itu kan uh, bukan hari libur ya. Mm -hmm. Maka sebagian dari uh, kami, teman-teman kami, yang tidak bisa sholat pada hari Rabu, maka bisa ikut sholat di hari Kamis. Nah, apakah hal tersebut ada tuntunan dari Rasul ya? Taib, itu saja ya, Pak. Itu aja. Terima kasih banyak Pak Abdul, Haris. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Ustaz. Allahu a'lam. Nah. Ya. Baik, eh, kita angkat berikutnya dari pendengar kita saat melalui pihak SMS dari pendengar kita yang bernama Pak Andreas di Toli Toli. Saat saya seorang mualaf yang baru masuk Islam beberapa waktu yang lalu. Saya bertanya bagaimanakah hukumnya jika saya hanya mampu berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia dan juga bagaimana kalafal salawat Ustaz? Iya. <clears throat> Apabila kita tidak bisa berbahasa Arab dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia, lakukanlah. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dan kemampuan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi untuk doa-doa zikir dalam sholat, Pak, upayakan kita untuk menghafalnya. Al-Fatihahnya, suratnya, walaupun yang pendek. Bacaan-bacaan di dalam ruku dan sujudnya. Ya. Demikian pula bacaan tahiyatnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghafalnya. Kemudian uh, Bapak <clears throat> Lapat salawat yang dianjurkan adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu ya, ada beberapa lafaz, ada ada delapan hadis yang sahih tentang masalah itu.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 Nah. Jazakallah khairan Demikianlah jam untuk Pak Andreas di Toli Toli Semoga Allah memberikan kesekomahan di atas Islam Dan semoga Allah mudahkan untuk mengamalkan Islam Sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin Nah, kami angkat kembali pertanyaan melalui, ya, melalui telepon, maaf, melalui pesan singkat kembali Ustaz dari pendengar kita. Ustaz mohon dijelaskan bahwasanya saya memiliki orang tua yang telah berusia 98 tahun Ustaz. Dan dia selalu minta ingin tetap sholat di masjid Ustaz. Akan akan tapi sering sekali dia lupa dengan rokaatnya dan begitu pula dengan dengan sholat Jumat yang ingin dilakukan di masjid. Bagaimanakah saya memberikan nasihat dan arahan kepada orang tua saya tersebut Ustaz? Masya Allah orang tua antum ya begitu semangat ingin selalu pergi ke masjid dukunglah Wallah <clears throat> ini menunjukkan kebaikan kepada ya yang Allah berikan kepada dia ketika seorang hamba ya hatinya selalu rindu ingin pergi ke masjid maka orang ini termasuk insya Allah pada hari kiamat orang-orang yang dinaungi pada hari kiamat kata Rasulullah sabatun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat di mana tidak ada naungan kecuali naungannya siapa di antaranya warjulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid <clears throat> dan orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid Orang ini sudah tua renta, umur 98 tahun, tapi hatinya selalu ingin pergi ke masjid. Sungguh ini kebaikan yang luar biasa. Ya, karena orang yang selalu pergi ke masjid dijamin oleh Allah bahwa ia akan hidup di atas kebaikan dan wafat pun di atas kebaikan. Dukunglah. Antum sebagai seorang anak yang lebih muda, yang lebih kuat, lebih harusnya semangat. Bantu orang tua. Ya. Bawa orang tua pergi ke masjid walaupun dengan kursi roda. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud, sungguh di zaman Nabi SAW ada orang yang sakit dan ia dibawa ya berjalan di antara dua orang dibopong begitu. Masya Allah. Saking semangatnya untuk pergi ke masjid. Maka adapun masalah dia lupa, ya, maka Allah memaafkan kelupaannya tersebut. Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan engkau berikan kepada kami sanksi apabila kami lupa atau kami salah tak sengaja ya kita hanya sebatas mengingatkan saja sebagai seorang anak maka ini kesempatan antum untuk berbakti kepada orang tua ya untuk orang membantu orang tua ini untuk semangat ingin pergi ke masjid masya Allah nah <clears throat> nah Ustaz jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan kembali kami angkat petani melalui via telepon ya silakan ya Waalaikumsalam ya maaf Pak agak keras suaranya Pak kurang terdengar Oh ya, halo, halo. Terdengar, Ustaz? Iya, silakan Pak. Dengan oh, siapa? Ya, iya, begini. Saya <clears throat> kemarin mengapa apa, meruya. Maaf Pak, dengan siapa? Maaf Pak. Dengan Bapak Bahrudin. Pak Masrudin. Bahrudin. Bahrudin di mana Pak? Di Jember. Di Jember. Silakan Pak Bahrudin. Iya, saya mau tanya Ustaz. Ini saya kemarin meruya di saya. Hmm? Dan yang saya tanyakan adalah apakah boleh dalam Islam meruya orang karena yang kesurupan kejinan. Uh-huh. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, uh, katanya ustaz-ustaz yang lain, teman-teman saya bilang, kamu kok berani meruya orang, sedangkan jin itu akan membalas kepada kamu atau keluargamu atau keturunanmu nanti. Mm-hmm. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya. <coughs> Cukup Bapak. Terima kasih Cukup. Pak Bahrudin. Ya. Ya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Merukyah orang <clears throat> itu sebuah kebaikan yang kita berikan kepada teman kita. Kata Rasulullah SAW, Man istafa'a minkum an yanfa'akahu yanfaahu. Iya. Siapa di antara kamu yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Hadis ini berbicara tentang rukyah maka Bapak, ya, kalau Bapak memang bisa merukyah dan membantu saudara kita yang terkena apa yang kerasukan jin ini, lakukan rukyahlah. Adapun perkataan mereka mengatakan kamu kok ya <clears throat> berani nanti setan akan mengganggu tawakal kepada Allah. Ya. Allah yang akan melindungi kita. Saya niat saya baik, saya ingin membantu teman saya. Saya ingin memberikan manfaat kepada seorang muslim dan ini pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah jin mau mengganggu saya, Allah yang melindungi saya. Yakin aja Pak, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan demikian jawaban untuk Pak Bahrudin mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah berikan kemudahan dalam mengamalkan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Nabi kota Islam azani Allah wa yakum masih kami angkat berikutnya silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, suara agak dikeraskan. Dan suara televisi tolong dikecilkan Pak. Suara televisi atau radio tolong dikecilkan. Cukup Bapak menyimak lewat telepon saja Bapak. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Maumere, Polores NTT ini. Ya. Ini mau tanya Ustaz bagaimana dengan jamaah tablik yang menyuruh harus Mungkin keluar. itu dijawabnya secara Bapak, offline. Mohon maaf, aja, Pak, ya. mohon maaf Bapak untuk pertanyaan seperti itu nanti Bapak bisa langsung menghubungi secara offline Pak ya. Iya. Ya. Untuk ya. pertanyaan Bapak ya. Mungkin ada pertanyaan lain Bapak silakan selain pertanyaan itu tuh. Ya, pertanyaan saya yang pertama Ustaz. Bagaimana hukumnya jamaah tablik yang oh, mohon maaf Bapak. Yang lain aja Pak. Mungkin yang lain Pak. Iya. Tidak ada kedua, Pak. ini ya. apa? Ya. Mengenai masjid yang ada kuburannya. Mm -hmm. Ini hukumnya bagaimana? Apakah kita sholat di situ? ada sholat yang di sekitar rumah kita yang kita sholati. situ yang iya. seperti apa? Karena ya. ada hadis Rasulullah yang mengatakan melarang kalau ada yang sholat yang ada kuburannya di depan mm -hmm. itu. Hanya itu saja terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah, al-Yahud wa nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Ini Rasulullah ia ucapkan beberapa hari sebelum Rasulullah meninggal dunia. <clears throat> ya adapun Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sholat di masjid yang ada padanya kuburan. Imam Syafi'i mengatakan sah, namun ialah telah melakukan dosa besar. Iya. Sementara Imam Ahmad mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena <clears throat> larangan tersebut berhubungan dengan tempat ibadah yang yaitu masjid yang tujuannya adalah untuk sholat sehingga setidak, secara tidak langsung bahwa larangan tersebut berhubungan dengan larangan sholat di masjid tersebut. Dan pendapat ini yang saya lebih condong kepadanya bahwa sholat di masjid yang ada padanya kuburan tidak sah. Nah, sekarang ada pertanyaan, lalu bagaimana dengan kuburan Nabi? Sekarang bukankah kuburan Nabi dalam Masjid Nabawi? <clears throat> Pertama, bahwa di zaman Nabi SAW kuburan Nabi itu di rumah Aisyah bukan di dalam di dalam masjid sama sekali. Namun, ya di zaman seorang raja yang bernama Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 92 Hijriah dimasukkanlah ke dalam masjid dan itu diingkari oleh para ulama. Maka dari itulah ya sampai hari ini para ulama berfatwa bahwa bagian kiri kuburan tidak termasuk masjid dan tidak boleh kita sholat di bagian kiri kuburan. Jadi <clears throat> pada waktu itu ya kita tidak bisa membatalkan hadis Nabi <clears throat> hanya karena perbuatan seorang raja. Nabi sudah mewanti-wanti lima hari sebelum meninggal dunia. Di mana Rasulullah mengatakan semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang mengambil kuburan para nabi dan orang soleh mereka sebagai masjid. Maka perkataan Nabi ini tidak bisa dibatalkan oleh perbuatan raja. Terlebih perbuatan raja ini telah diingkari oleh para ulama. Ya, Allah a'lam. Nah. Namun kata Islam azan ya Allah wa yakum masih kami angkat kembali pertanyaan melalui via telepon bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Dari Hamba Allah dari Kalimantan. Baik Bapak, di Kalimantan. Silakan Pak. Ah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz. Iya, saya Alhamdulillah setelah ada TV-TV dakwah baru mendengar baru mengetahui masalah-masalah ah, keagamaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya merasa bertobat atas berbagai dosen saya telah lalu. Alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Uh, ada pun dosa yang paling besar saya lakukan. Dan sebelumnya saya, tarakan saya sekarang berumur 80 tahun. Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya baru mendengar bahwa mengenai hukum riba, Pak Ustaz. Mm -mm. Mm -mm. Waktu dulu saya bekerja di bank konvensional. Hmm, Masya Allah. Nah, dan sekarang sudah masuki masa pensiun, Pak Iya. Yeah. Waktu saya masih aktif, hmm. belum ada ilmu, belum ada fatwa MUI bahkan hmm. yang mengatakan bahwa um, uh, apa namanya riba itu apa, Pak? Mungkin pertanyaan Pak langsung Pak. Pertanyaannya apa Pak ya? Ah, iya, ah, sekarang ada sekarang saya dengar bahwa ah, nafkah dari pensiun itu haram. Mm-hmm. Yeah. Iya. nah, ya, bagaimana Pak Ustaz? Apakah saya harus meninggalkan nafkah tersebut? Yeah. Karena saya masih udah urus sekian belum bisa tidak mampu lagi bekerja yang lain Pak Ustaz. Iya, yeah. baik. Karena anak saya pun tidak mampu membantu. Iya. iya baik, nah, apakah saya harus meninggalkan semua harta benda saya? Iya seperti misalnya. Iya, ya, Pak. Uh, katanya di, di sedekahkan pun tidak bisa, Dok. Iya, baik, Pak. Jadi rumah saya harus dibakar. Bapak ah, harta harta saya dibakar. Ah. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Bapak atas uh, penjelasannya dan sudah sudah cukup kami bisa pahami. Silakan Ustaz. Uh, Bapak, apabila kita memang tidak mampu untuk mem tidak mampu untuk bekerja, Bapak sudah tua, dan kita masih sangat butuh kepada dana pensiun tersebut, makanlah. Iya, <clears throat> karena itu sifatnya darurat. Ya, kita tidak mampu masalahnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Sementara kita masih bertumpu pada dana pensiun tersebut. Kita pun juga tidak mampu untuk bekerja dan yang lainnya. Karena kemampuan Bapak sudah sangat terbatas dengan usia yang sudah tua renta anak-anak pun juga tidak ada yang mampu. Maka keadaan seperti ini namanya darurat. Ya. <clears throat> Sedangkan sesuatu yang darurat insya Allah dimaafkan dalam syariat. Ya. Maka maka makanlah secara ma'ruf. Ya. Karena dan Allah Maha tahu insya Allah bahwasanya Bapak keadaannya darurat gimana lagi? <clears throat> Bapak tidak tidak bisa mendapatkan uh, usaha yang lain kecuali ini. Ya, Allah Nah. Nah, Jazakallah khairan jawabannya demikianlah untuk Bapak yang bertanya di Kalimantan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Tep, kita angkat kembali pertanyaan melalui via telepon. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan... mau tanya dengan pelajaran hadis yang semalam. hmm Pak siapa Pak? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf, Pak Barkir di Ciganjur. Oh iya, Pak Barkir lagi di Ciganjur. Iya, iya. Pak Inna Robakum Ta'ala Lesa Bi'awar. Ini apa hubungan dengan hadis yang malam tuh Pak? gimana gitu. Dajjal-dajjal itu karena awar ini kan Pak Inna Robakum Ta'ala laisa awar ini hubungannya dengan hadis itu. Iya, terima kasih okay, banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya Pak, karena Dajjal itu mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya ya saya ini Allah katanya, saya ini Tuhan. Sementara Rasulullah ingin mengingatkan bahwa Allah itu tidak pecak sebelah. Ya. Sementara Dajjal itu matanya pecak sebelah. Ini ini maksud tujuan daripada Rasulullah SAW. Ia mengatakan fa inna rabbakum ta'ala ya fa inna rabbakum laysa bi'awar karena rob kalian tidak pecak sebelah. Maka jangan kalian tertipu dengan pengakuan Dajjal bahwa dirinya Tuhan. Karena Dajjal bisa menghidupkan orang yang mati. Dajjal bisa menuruh apa hujan untuk turun. Ini fitnah yang dahsyat sekali sehingga akhirnya banyak orang yang tertipu dan menyangka bahwa Dajjal itulah Tuhan. Ya, sehingga orang-orang pun kemudian nanti pengikut Dajjal akan menyembah Dajjal. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ini. Kata Rasulullah apa? Allah tidak pecah sebelah. Sedangkan Dajjal itu pecah sebelah. Artinya bahwa klaim Dajjal bahwa dirinya Tuhan, bahwa dirinya Allah adalah klaim yang batil. Ya, klaim yang salah. Supaya kaum mukminin tidak tertipu olehnya. Allah Jazakallah khairan. Demikian yang untuk Pak Barki. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Tapi kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar kita di Samarinda dengan Ibu Diana. Beliau bertanya Ustaz bagaimanakah dengan anak angkat? Apakah anak angkat yang mendoakan berdoa untuk orang tua angkatnya apakah sama dengan seperti doa anak kandung kepada orang tuanya Ustaz? Silahkan, ah, Ustaz. Uh, yang pertama <clears throat> bahwa doa siapapun yang ia lantunkan kepada Allah untuk mayat yang telah meninggal dunia, siapapun dia, insya Allah sampai. Makanya ya kita ketika apa namanya mengunjungi kuburan, ziarah kubur, kita disyariatkan untuk mengucapkan assalamualaikum darokomi mu'minin, ya atau assalamualaikum ahlat diyar, wa inna insya Allah bikum lahiqun. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Itu menunjukkan bahwa doa siapapun <clears throat> untuk mayat siapapun akan sampai insya Allah. Maka doa anak angkat untuk bapak angkat dan ibu angkatnya pun akan sampai insya Allah. Tapi apakah kedudukannya sama dengan anak kandung? Ya tentu berbeda. Karena anak kandung <clears throat> adalah merupakan hasil usaha orang tua. Maka ibadah doanya itu sendiri sudah sampai kepada orang tua ya belum lagi doanya. Allah berfirman dalam ayatnya, wa alaisa lil insani illa masa'a. Seseorang tidak akan meng <clears throat> tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia telah usahakan. Karena Rasulullah SAW sabda, al-waladu min kasbi abih. Anak itu hasil usaha orang tua. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami angkat pertanyaan lapisan singkat. Ustaz saya mohon bertanya, saya ingin bertanya tentang apakah ada tuntunannya ada adakah tuntunan dari dakwah yang mengajarkan tentang keluar satu daerah menginap dari masjid ke masjid dalam waktu yang ditentukan seperti tiga hari, empat puluh hari ataupun empat bulan. Apakah memang ada tuntunan seperti ini dan apakah hal ini termasuk perkara yang ada dalil untuk memperbaiki diri saat manusia Ustaz berikan penjelasan Ustaz. Uh, pertama, Siapapun yang ingin berdakwah wajib dia mengokohkan keilmuannya terlebih dahulu. Ya, tidak hanya sebatas langsung keluar membacakan buku selesai tidak. Akan tetapi <clears throat> ya, siapa saja yang ingin berdakwah wajib dia menguasai Al-Qur'an. Ingin berdakwah dia menguasai dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Makanya lihat yang Rasulullah utus untuk berdakwah adalah para sahabat yang telah kokoh keilmuannya saja. Tidak setiap orang. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW tidak pernah mensyariatkan demikian kepada para sahabat, tidak pula kepada umatnya. Ya untuk pergi di masjid tujuh hari atau empat puluh hari. Ya, pernahkah kita mendengar Rasulullah yang mengutus atau menyuruh para sahabat untuk melakukan itu? Tidak. Tidak pula para sahabat kepada para tabiin, tidak pula para tabiin, tidak pula para ya, imam yang empat. Kalau itu perbuatan yang baik tentu perkara yang dianjurkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, yang jelas berdakwah ya hendaklah mengikuti metode para nabi dan rasul, mengikuti apa yang di, telah dipahami oleh para sahabat, para tabiin dan para ulama. Ya, siapa saja yang ingin turun dan ke medan dakwah, dia harus betul-betul telah menguasai ilmu terlebih dahulu. Ya, sehingga supaya apa? supaya kita tidak mendakwahi manusia dengan keba, apa dengan kebodohan akhi kadang karena ketidaktahuan kita kita bacakan buku ternyata hadisnya palsu ya akhirnya kita ikut berdusta atas nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya bahkan kemudian karena kita sudah biasa ya <clears throat> berceramah di depan orang padahal kita pun belum punya kapasitas keilmuan kita pun sangat kurang kita pasti akan berani berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dan ini bahaya. Ya, karena berkata tanpa ilmu itu sumber segala macam kesesatan. Maka dari itulah ya hendaklah mereka bertakwa kepada Allah sebelum mereka berdakwah. Kokohkan dulu keilmuan mereka. Duduk di majelis taklim para ulama dulu. Mengkaji ilmu, menggali ilmu supaya mereka berdakwah dengan penuh basirah. <clears throat> Allah berfirman, "Kul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani dalam surat Yusuf ayat 108 ya. Katakan inilah jalanku aku berdakwah kepada Allah. Di atas basirah, basirah itu artinya ilmu yang sangat dalam. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, maha suci Allah. Ya, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Maka ini sebuah rambu dalam berdakwah surat Yusuf ayat 108 ini. <clears throat> Siapa saja yang mau berdakwah dia harus di atas basirah. Di atas ilmu yang keilmuan yang dalam. Ya, karena dakwah ini ya tidak sembarangan, akhi. Dakwah itu tidak sama seperti orang yang berjualan ya kacang goreng, tidak. Tujuan dakwah adalah untuk memahamkan umat ini tentang ilmu yang benar. Ya, tentang tata cara sholat yang benar, tata cara zakat yang benar, tata cara haji yang benar, tentang akidah yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Semua dengan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya sebatas mengajak orang untuk ya, melakukan perbuatan-perbuatan baik saja, tapi mengajarkan bagaimana tata cara yang benar, yang sesuai dengan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. <clears throat> Terlebih lagi mereka yang meninggalkan istrinya sampai berbulan-bulan. <clears throat> Iya. Lalu mereka pun tidak memperdulikan tentang apa namanya biaya mereka. Padahal kata Rasulullah SAW, Alaihi kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yakut. Cukuplah bagi seseorang itu dosa. Dia menyia-nyiakan keluarga yang ia telah tanggung hidupnya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> ya galilah ilmu dari para ahlinya, dari para ulama, yang telah betul-betul kokoh keilmuannya bukan hanya sebatas ya membacakan buku-buku tanpa kita mengetahui hakikatnya dan kebenaran daripada buku tersebut wabillahi taufik. Nah. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali pesan kami angkat dari pesan singkat Ustaz. Ustaz dengan mengikuti kajian melalui via TV Roja ataupun TV dakwah lainnya, apakah sudah mengugurkan kewajiban kita dalam perintah untuk menuntut ilmu Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasannya dari Muhammad Bauman di Pandeglang. Silakan Ustaz. Ya akhi, media ini hanya wasilah. <clears throat> Bukan berarti kemudian mencukupkan antum untuk datang ke majlis taklim. Salah besar kalau antum hanya sebatas mencukupkan dengan media, tapi kemudian kita tidak datang ke majlis taklim. Media berupa televisi, radio adalah merupakan perkara yang kita usahakan dan upayakan menggali ilmu dari situ. Tapi majlis taklim sangat dianjurkan untuk mendatangi ya majlis-majlis yang diwasuh oleh para ustadz yang telah kokoh keilmuan mereka. Maka kita ya gunakan media untuk menuntut ilmu, tapi juga kita berusaha untuk datang ke majlis taklim. Karena mendatangi majlis taklim pahalanya luar biasa. Ya besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya jangan mencukupkan hanya sebatas media tapi juga kita berusaha untuk mendatangi kajian-kajian kitab yang diasuh oleh para ustadz-ustadz yang telah kokoh keilmuannya. Wallahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf ya bila ada kesalahan atau kata-kata yang tak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.